Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasannya kalian kami ciptakan sekedar untuk main-main saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk menerima pembalasan. Maka jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membantah dua persangkaan yang keliru dari orang-orang kafir. Yang pertama mereka menyangka bahwa kehidupan ini sekedar untuk main-main belaka. Dan kemudian yang kedua mereka juga menyangka mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pembalasan terhadap semua amalan yang pernah mereka kerjakan. Oleh karenanya jemaah sekalian, kehidupan orang-orang yang kafir kepada Allah dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira adalah kehidupan yang main-main dan yang dimaksud dengan kehidupan yang main-main itu sebagaimana yang dijelaskan ulama mufassirin adalah kehidupan seperti binatang ternak. Kehidupan seperti hewan-hewan yang diciptakan ke dunia ini cuma sekedar untuk main-main, kemudian mati dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada tugas mereka di muka bumi ini yang Allah bebankan sebagaimana kepada manusia dan kemudian mati tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwallahum." Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di muka bumi ini. Kemudian mereka makan sebagaimana makannya binatang-binatang ternak dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, diciptakan secara sia-sia? Diciptakan sia-sia maksudnya kata para ulama ayla la yu'mar yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Artinya jemaah sekalian, itulah persangkaan orang kafir. Persangkaan yang keliru yang harus kita hindari bahwasanya menurut mereka kehidupan dunia ini cuman sekedar untuk bersenang-senang, dinikmati kemudian mereka pergi meninggalkan dunia ini tanpa dimintai pertanggungjawaban. Maka ketahuilah jemaah sekalian, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu tujuan dan kelak Allah tabaraka wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini.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 Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha memberikan rizki. Pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita. Untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini. Dan mengapa kita dianugerahkan rizki. Dan dicurahkan berbagai macam kenikmatan. Semata-mata untuk beribadah kepadanya. Semata-mata untuk menyembahnya. Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi inilah jemaah sekalian, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini bukan untuk sekedar main-main, bukan untuk sekedar menikmati hidup. Kemudian kita pergi meninggalkan dunia ini dan selesai urusan. Tidak jemaah sekalian. Kita diciptakan semata-mata untuk menghamba kepada Allah, untuk beribadah kepadanya dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amalan yang kita kerjakan. Tetapi jemaah sekalian perlu kita pahami dengan baik bahwasannya ibadah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menyembah Allah namun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yaitu memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja tidak dipersembahkan sedikit pun kepada selain Allah tabaraka wa taala disertai dengan pengingkaran terhadap semua yang mereka anggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah sekedar menyembah Allah, melainkan memurnikan penyembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Tidak boleh kita persembahkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang yang mempersembahkan sebagian dari ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan dosa yang terbesar, dosa yang paling membuat Allah murka sebab dia telah menghilangkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.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 Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka jemaah sekalian, barang siapa yang menyekutukan Allah, berarti dia bukan orang yang beribadah kepada Allah. Kalaupun dia ber beribadah kepada Allah, dia melakukan salat, dia melakukan puasa, dia berzakat, dia berhaji, tetapi bersamaan dengan itu dia juga menyekutukan Allah, dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka seluruh amal ibadahnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya bukan hanya itu jemaah sekalian orang yang menyekutukan Allah maka semua ibadah yang pernah dia kerjakan menjadi terhapus sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa Dan sungguh telah diwahyukan kepada um, kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian, tidak akan mungkin berkumpul dalam diri seorang hamba ada antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun dia beribadah kepada Allah, namun dia juga menyembah kepada selain Allah, maka semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh ibadah yang pernah dia kerjakan menjadi terhapus. Sebagaimana orang yang telah berwuduk, kemudian dia buang angin, maka walaupun dia solat sebanyak seribu rakaat, solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena wuduknya sudah batal. Dia harus berwuduk kembali. Demikian pula orang yang menyekutukan Allah, Islamnya menjadi batal, imannya menjadi batal, ibadahnya seluruhnya menjadi batal, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari apa saja macam-macam ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan kesyirikan karena mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui bentuk-bentuk ibadah yang Allah syariatkan sehingga mereka persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ibadah yang sangat agung adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah sehingga apabila seseorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah yang sangat agung yaitu menyembelih sebagai pengorbanan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah perintahkan dalam banyak ayat di antaranya dalam firman-Nya fasalli li rabbika wanhar maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu maka menyembelih itu adalah ibadah sebagaimana salat sehingga apabila seseorang menyembelih untuk pengagungan dan pengorbanan serta penyembahan kepada selain Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah dan masih banyak lagi jemaah sekalian ibadah-ibadah zahir sebagaimana pula ibadah-ibadah batin yaitu ibadah-ibadah hati tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Contohnya ibadah hati yang sangat agung jamaah sekalian adalah tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal, kalian bergantung, kalian pasrahkan urusan-urusan kalian apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Maka Allah katakan dalam ayat ini, orang yang beriman adalah yang senantiasa bertawakal kepada Allah, menunjukkan kepada kita, tawakal itu adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, "Man 'allaqa tamimatan faqad Barang siapa yang menggunakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena dia telah bertawakal kepada jimat tersebut. Demikian pula orang-orang yang bertawakal kepada hari-hari tertentu atau angka-angka tertentu yang mereka anggap dapat mendatangkan keberuntungan. Sebaliknya mereka takut, mereka khawatir dengan hari-hari tertentu atau angka-angka tertentu yang menurut mereka dapat mendatangkan kesialan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man raddathu ratu anhajati an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh perasaan takut sial untuk melakukan hajat-hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa bertawakal kepada Allah karena tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Jangan kita bertawakal kepada selainnya dan masih banyak lagi contoh-contoh ibadah-ibadah baik ibadah zahir maupun ibadah hati yang harus semuanya kita pelajari dan kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Tidak boleh kita persembahkan kepada selainnya. Kemudian jemaah sekalian, juga perkara penting yang harus kita pahami dengan baik. Bahwasannya ibadah yang Allah inginkan bukanlah sembarang ibadah. Bukanlah ibadah semau kita. Apa yang kita anggap baik kemudian kita lakukan. Apa yang kita anggap jelek tidak kita lakukan. Bukan seperti itu ibadah yang Allah inginkan. Kalau begitu, apa yang Allah ibadah seperti apa yang Allah inginkan jemaah sekalian? Maka ketahuilah juga termasuk tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah merealisasikan ibadah sebagaimana yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Maha berkah Allah, di tangannya lah kekuasaan. Dia maha mampu atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka perhatikanlah jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah juga mengabarkan kepada kita tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, sebagaimana itu juga tujuan kita dimatikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian untuk menguji kalian. Apa ujian bagi kita jemaah sekalian? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Perhatikanlah dengan baik ayat yang mulia ini. Allah mengatakan yang paling baik amalannya. Inilah ibadah yang Allah inginkan. Bukan sekedar yang paling banyak. Bukan sekedar yang paling banyak dari segi kuantitasnya. Tetapi yang paling baik yaitu dari segi kualitasnya yang perlu kita perhatikan. Inilah jamaah sekalian juga termasuk tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paling terbaik kalau begitu apa yang dimaksud dengan ibadah yang terbaik itu jamaah sekalian? Al-Imam Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala telah menjelaskan, ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan amalan yang terbaik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Kemudian murid-muridnya bertanya, "Wahai Abu Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu?" Apa yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar? Kemudian beliau memberikan penjelasan yang sangat menawan. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal." Sesungguhnya satu amalan apabila dia sudah ikhlas namun belum benar, maka Allah tidak akan menerimanya. Jadi percuma jemaah sekalian kita beribadah walaupun sudah ikhlas tapi belum benar, maka Allah tidak akan menerima ibadah kita. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula sebaliknya, apabila amalan itu sudah benar namun tidak ikhlas, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna khalisan sawaban sampai ibadah kita menjadi ikhlas dan benar. Kemudian beliau menjelaskan wal khalis ayyakuna lillah Adapun yang dimaksud dengan amalan ikhlas itu adalah yang dikerjakan semata-mata karena Allah untuk meraih ridha Allah agar dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka. Itulah jemaah sekalian amalan yang Allah akan terima. Adapun amalan orang-orang yang ingin dipertontonkan kepada manusia supaya dia mendapatkan pujian, dia tidak ikhlas semata-mata karena Allah. Justru dia malah mendapatkan dosa yang sangat besar, yaitu termasuk dosa kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar, fasuila anhu faqala riya." Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Maka beliau bersabda, "Itulah riya." Yaitu orang yang beramal di satu sisi niatnya ikhlas karena Allah, tetapi di sisi yang lain ternyata dia juga ingin agar manusia memperhatikannya sehingga dia mendapatkan pujian dan mendapatkan kedudukan di tengah-tengah mereka. Maka jemaah sekalian, orang yang beramal seperti ini bukannya amalannya diterima dan bukan pula mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa terbesar yaitu termasuk kategori syirik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Was-shawab ayyakuna 'ala sunnah." Adapun amalan yang benar itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila seseorang beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah, namun dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah mengabarkan kepada kita amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah sebagaimana dalam sabda beliau, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahu raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sebagaimana juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu raddun." Barang siapa yang mengada-adakan, yang menciptakan cara-cara baru dalam beragama, yang tidak berasal darinya, yaitu tidak berasal dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak.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 Maka kewajiban kita untuk mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah berbuat baik kepada kita dan dialah yang paling baik kepada kita. Apabila kita cinta kepada orang tua kita yang telah berbuat baik kepada kita, mestinya kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan Allah kepada kita lebih dari siapapun. Nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dari siapapun yang pernah memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan kebaikan orang tua kepada kita bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena jemaah sekalian, di antara landasan ibadah yang sangat agung adalah karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jemaah sekalian, mengapa kita terus beribadah kepada Allah? yaitu agar kita mendapatkan rahmat Allah kemudian dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari murka Allah serta diselamatkan dari api neraka. Oleh karenanya jemaah sekalian, ini juga yang harus menjadi landasan ibadah kita demi mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memuji dalam Al-Qur'an para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mereka beribadah kepada Allah dengan tiga landasan ini yaitu karena cinta kepada Allah dan karena mengharapkan rahmatnya dan karena takut kepada azabnya sebagaimana firman Allah ulaikal ladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum akrab, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah orang-orang yang mereka sembah itu Maksudnya yang disembah oleh kaum musyrikin. Maka ayat ini Allah mencela kaum musyrikin yang menyembah manusia. Siapa manusia yang dimasuk yang dimaksudkan di sini jamaah sekalian? Mereka itu adalah para nabi dan rasul alaihi salatu dan para wali Allah yaitu Nabi Isa alaihi salam dan ibunya, demikian pula Uzair. Dan juga disebutkan dalam penafsiran yang lain, mereka itu adalah jin-jin yang saleh yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Tetapi orang-orang yang menyembah mereka justru malah terus menyembah mereka, sementara mereka sendiri telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka makhluk. Mereka juga menyembah Allah sama seperti kita, tidak patut untuk disembah. Maka perhatikanlah jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita bagaimana penyembahan mereka. Allah puji mereka. Yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka berusaha untuk mendekat kepada Rob mereka dengan melakukan amal soleh dan mereka berlomba-lomba siapa yang lebih dekat kepada mereka. Jamaah sekalian, ulama menjelaskan ini menunjukkan cinta mereka yang sangat besar kepada Allah. Karena mereka berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memuji mereka wa rahmatahu dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala wa yakhafuna dan mereka takut azabnya. Inilah tiga pilar dalam beribadah kepada Allah yang tidak boleh terpisahkan dari setiap ibadah kita. Senantiasa cinta kepada Allah, senantiasa mengharapkan rahmatnya dan takut kepada azabnya. Jamaah sekalian, dengan sebab itulah insya Allah Ta'ala kita akan masuk surga. Perlu kita pahami dengan baik tidak seorang pun dari kita masuk surga, masuk surga karena kehebatan amalannya. Karena banyaknya amalannya, tidak sedikit pun jamaah sekalian. Bahkan tidak pula Nabi Muhammad SAW akan masuk surga karena amalan beliau, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang beliau tegaskan sendiri. La yudkhilu ahadakum amaluhu al jannah. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya dapat memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah tidak juga engkau ya Rasulullah?" Kata beliau, "Wala ana illa ayyataghammadani rabbi birahmatin minhu maghfiratin." Tidak pula aku Amalanku tidak akan memasukkan aku ke dalam surga Melainkan dengan curahan Rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah jemaah sekalian, di antara tujuan besar mengapa kita beribadah kepada Allah agar kita meraih rahmat Allah dan ampunannya. Sebab kita adalah manusia yang terlalu banyak dosa. Sebab kita membutuhkan rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah tabaraka wa taala, kita tidak akan bisa beribadah kepadanya. Kalau bukan rahmat Allah subhanahu wa taala, kita tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya jemaah sekalian, pertanyaannya bagaimana cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Allah telah mengabarkan kepada kita, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya? Dijelaskan para ulama mufassirin, maksudnya perjumpaan di sini adalah berjumpa dengan Allah di akhirat kelak dalam keadaan dirahmati dan dicintai oleh Allah. Sebab ada pula orang-orang yang berjumpa dengannya dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah mengabarkan kepada kita bagaimana caranya untuk berjumpa dengannya di akhirat kelak dalam keadaan kita mendapatkan rahmatnya yang sangat luas. Yaitu dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama kata Allah, falyamal amalan salihah. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah, hendaklah dia melakukan amal soleh. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menjelaskan yang dimaksud dengan amal soleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang melakukan satu amalan dan dia mengira itu adalah amalan soleh, namun ternyata tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu bukan amal soleh, melainkan amal yang jelek. Kemudian syarat yang kedua, wala yushrik ibadati rabbih ahada. Janganlah dia mempersekutukan dengan seorang pun di dalam beribadah kepada Robnya. Kata Imam Ibnu rahimahullahu taala, maksudnya adalah hendaklah dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau memberikan kesimpulan, hadani rukna al-amal al-mutaqabbal la budda ayyakuna khalisan lillah sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua rukun amalan yang diterima. Dua-duanya harus dipenuhi. Apabila satu tidak terpenuhi, percuma amalan yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu amalan tersebut harus ikhlas dilakukan semata-mata karena Allah, mengharapkan ridhonya, karena cinta kepadanya, mengharapkan rahmatnya, karena takut kepada azabnya. Kemudian harus benar berdasarkan syariat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين